Yang kedua, perubahan tersebut disebabkan oleh najis yang tercampur pada air tersebut. Berubah, tetapi tidak karena najis, berarti tidak najis. Ya. Ada najis, tetapi tidak menimbulkan perubahan, juga tidak membuat air tersebut apa? Najis. Jadi dua syarat tadi yang pertama terjadi perubahan pada salah satu dari tiga sifatnya, warna, bau, dan rasanya, dan yang menyebabkan perubahan tersebut adalah benda atau sesuatu yang najis. Kemudian macam-macam air najis, eh, air yang suci lagi mensucikan, bahkan sudah disebutkan, air hujan, air laut, termasuk di dalamnya sungai, danau, dan semisalnya. Ya, kemudian air yang bercampur dengan benda yang najis, tetapi benda najis tadi tidak menimbulkan perubahan pada air tersebut, dan juga air mustakmal itu juga air yang suci lagi, mensucikan. Dan air embun, air salju, es, itu juga air yang suci lagi mensucikan. Termasuk di dalamnya air yang tercampur benda yang suci, sekalipun terjadi perubahan, berarti itu tetap air yang suci lagi mensucikan. Ya, nah. Kemudian pada poin yang kedua, bab yang kedua kita bahas bab an-najasat. Kalau kemarin suci, sekarang najis. Ya. Ta'rifun najasa, pengertian najis, sebagaimana diterangkan oleh Imam Siddiq Hasan Khan rahmat di dalam kitab beliau Ar-Rawdah An-Nadiyah syarah atas kitab gurunya yaitu Imam Saukani beliau mengatakan wan najasat jam'u najasah najis-najis itu kata tunggalnya adalah najis. Ya. Wah iya, yang dimaksud dengan najis adalah kullu syai'in, segala sesuatu yastakbiru ahlu tawai salimah yang dianggap kotor oleh orang yang memiliki tabiat yang selamat. Maksudnya masih tabiat asal manusia, menganggap suatu tadi apa? kotor. Eh? anhu dan berupaya mereka menjaga diri dari sesuatu tadi. dan mereka akan mencuci pakaian mereka apabila terkena sesuatu yang kotor tadi seperti kotoran manusia katakanlah ya kencingnya itu najis. Ya. Kalau Sayyid Sabiq dalam fikus sunnah, beliau mengatakan najis itu adalah kotoran yang wajib atas setiap muslim untuk membersihkan diri darinya dan mencuci apa yang terkena olehnya itu najis kotoran yang setiap muslim wajib untuk membersihkan diri dari kotoran tadi dan mencuci apa yang terkena oleh kotoran tersebut itu najis. Ya, itu. Jadi najis itu kotor tapi tidak setiap yang kotor najis. Jadi kan? Kotoran yang dihukum oleh syar'i harus dicuci wajib. Itu namanya najis. Dan kita ini seperti misalkan ingus itu kan kotor. Tapi nggak ada dalil perintah untuk mencucinya. Berarti itu kotor, tapi tidak harus najis. Seperti ludah kita, kotor. Kita meyakini itu sesuatu yang kotor lah, mustahil. Tapi tidak ada perintah syari untuk mencucinya. Dalam bentuk wajib bersih darinya. Apalagi sampai syarat sahnya ibadah misalkan. Berarti itu kotor, tapi bukan najis. Jadi setiap najis kotor, tapi tidak setiap yang kotor pasti najis. Yang kedua, setiap yang najis itu haram untuk dikonsumsi, dimakan maksudnya. Tidak boleh, karena najis itu kotor misalnya. Bahkan yang kau saja harus dicuci, bagaimana dimakan? Nah, ini salahnya orang yang berobat dengan air seni. Karena ada seperti itu. Jadi kalau orang begitu. Pagi-pagi sebelum menyentuh apapun bangun tidur, kencingkan di sini. Ini najis, kena sedikit saja harus dicuci wajib. Bahkan kalau tidak bersih dari kencing bisa menimbulkan azab kubur, menyebabkan azab kubur. Kok untuk obat? Dan itu Nabi SAW mengatakan Allah itu tidaklah menurunkan penyakit kecuali menurunkan apa? Obatnya. Dan Allah tidak menurunkan obat itu dari sesuatu yang Allah haramkan. Dan itu kalau ada kita ini sakit, atau mungkin keluarga kita sakit, atau saudara kita sama muslim sakit, kok ada orang menawari obat, kok berangkat dari benda yang haram, berarti itu asalnya bukan apa? Obat. Karena Nabi mengatakan Allah tidak menurunkan obat itu dari sesuatu yang Allah haramkan. Nah, jadi pertama, setiap najis itu kotor, tapi tidak setiap yang kotor najis. Yang kedua, setiap yang najis itu haram untuk dikonsumsi, untuk dimakan, diminum dan seterusnya. Tapi tidak setiap yang diharamkan berarti najis. Tidak setiap yang diharamkan berarti apa? Najis. Dibedakan. Ya. Nah, kemudian seorang kuat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah kita kembali kepada kaidah asal karena mengetahui asal itu penting ya. dijelaskan oleh para ulama kita al aslu fil syai at-taharatu asalnya segala sesuatu ini hukumnya suci jadi asal dari segala sesuatu itu apa? suci ya apa saja meja sepeda motor, sapi, kambing, oh, itu asalnya suci semuanya. Pokoknya oh, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini asalnya apa? Suci, nggak najis. Eh? tidak boleh kita ini memindah dari kesucian tadi kepada najis, kecuali dengan dalil yang sahih, lagi terang dari Al-Quran, ataupun dari sunnah, ataupun dari ijma para ulama. Nah ini kadang-kadang kan jamur itu salat kena kotoran cicak. Pak udah bingung itu. Bukan najis batal salatnya. Kalau ditanya nih kenapa? Kan ini kotor. Tadi nah, sudah dikatakan tidak setiap yang kotor najis. Nah, untuk menentukan kotoran cicak, kotoran ayam, kotoran sapi najis, butuh apa? Dalil. Tapi kalau untuk menentukan itu kotor, nggak perlu dalil. Tabiat kita sudah mengatakan itu kotor. Namanya aja kotoran. Kotoran sapi, ya kotor berarti gitu. Kalau nggak kotor, nggak disebut kotoran, gitu kan? Eh, sudah kotor. Jadi, seperti kemarin air. Asalnya air itu suci. Kalau kita lihat air itu keruh, atau mungkin ada jentiknya atau agak hijau campur lumut misalkan begitu itu mungkin air itu kotor tapi untuk mengatakan air ini najis butuh apa dalil nah dan dikatakan oleh Imam As-Sawkani rahimahullah wal aslu at asalnya segala sesuatu itu suci fala yunqalu anha tidak boleh dipindah dari sesuatu dari sesuatu tadi dari kesuciannya illa kecuali bina kilin sahihin dengan pemindahan yang sah lam yu'arib kuma yusawihi aw alaihi jadi tidak ada lagi ibaratnya yang bisa seperti itu gamblang betul gitu. untuk mengadakan suatu itu apa najis pindah dari yang suci menjadi najis Tutup dalil. Nggak boleh dengan perasaan kita. Kita cicik, belum tentu yang kita cicik darinya itu dia najis. Nah, nah. Jadi beliau menerangkan li'anna kaunal asli at-taharatu karena sesungguhnya asal segala sesuatu itu dihukumi suci itu maklumun min kulliyati syari'atil mutahharah wa Itu sudah maklum bagi siapa saja dari keseluruhan syariat ini ataupun bagian-bagiannya. Jadi kita melihat eh, semuanya itu suci. Tidak boleh untuk memindah dari itu. Ha? Wala raiba dan tidak dilakukan lagi. Annal hukma bahwasanya menghukumi binajasat syai'in najisnya sesuatu yastalzimu taklifal ibad bi hukmin min ahkami syar'i. Itu akan menjadi beban bagi hamba Allah ini untuk satu hukum dari hukum-hukum syar'i. Kemudian asalnya manusia ini kalau dihukum ini najis. Berarti kita ini memberikan beban taklif gitu loh. Untuk kepa kepada hamba ini untuk membersihkan najis tersebut. Sedang kaidah asal bagi manusia ini al-aslu al atau dimah. Asalnya manusia itu nggak punya tanggungan. Manusia asalnya nggak punya tanggungan. Maka nggak boleh kita memerintah manusia untuk mengeluarkan hartanya atau untuk melakukan suatu bentuk amalan kecuali dengan apa? Dalil. Karena asalnya Allah tidak membebani manusia. Ya? Jadi misalkan meminta harta kok tidak dengan izin syar'i padahal harta orang muslim itu dijaga oleh syar'i berarti itu termasuk apa penyimpangan terhadap syariat Allah maka itu harta itu wajib harus dikeluarkan oleh seorang muslim yang punya harta tadi itu cuma dalam dua bentuk yang bentuknya wajib zakat yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya yang kedua adziyafah, jamuan tamu jadi menjamu tamu itu wajib. Sebatas kemampuan kita. Nah, kalau kita bertamu sama orang kok nggak dijamu, padahal dia mampunya, sedang kita butuh, boleh minta. Bahkan ulama mengatakan kalau itu nggak dibeli, boleh ngambil sendiri. Nah, gitu. Kalau orang aja masuk dapur makan. Gitu. Misalkan ya. Tapi kembali kepada adab dan seterusnya, kembali masalah mengambil hak tidak. Kalau dia mau mengambil boleh. Kalau memang punya dan diberi. Karena itu asalnya hak dia. Ya. Kata Nabi SAW mengatakan adiyafah salah satu ayat. Jamuan tamu itu untuk tiga hari. Jadi tamu itu paling lama dapat diafah tanggungan untuk konsumsi dia itu selama tiga hari. Kalau lebih dari itu sudah enggak, sudah enggak kewajiban lagi. Jadi bermalam dapat jamuan selama tiga hari. Ayo Kembali kepada pembahasan kita, bahwasanya asal dari segala sesuatu itu apa? Suci. Tidak boleh kita keluarkan dari kesuciannya kecuali dengan dalil baik dari Al-Quran ataupun dari Sunnah ataupun dengan apa? Ijma. Itu supaya kita ini tidak menentukan hukum tanpa seizin dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi demikian. Kemudian ikhwana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwasanya asal segala sesuatu itu adalah suci dan tidak boleh kita keluarkan dari kesuciannya kecuali dengan dalil yang sahih lagi sorry jelas maka kita perlu membicarakan perkara-perkara yang dihukumi najis bagi syariat ini. Jadi sudah diterangkan tidak setiap yang haram itu najis. Dan itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23. Ya. Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Masa ibu kita najis? Kan beda. Diharamkan kita ini menikahi ibu-ibu kita sendiri. Diharamkan karena Allah. Tidak setiapnya diharamkan berarti najis. Oh ibu nggak boleh dinikahi berarti ibu itu najis. Nah, tidak harus seperti itu. Ya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum dan putri-putri kalian. Wa akhwatukum dan saudari-saudari kalian. Wa ammatukum dan bibik-bibik kalian dari pihak laki-laki. Wa khalatukum dan bibik-bibik dari pihak perempuan dan seterusnya dari ayat ini yang jadi patokan itu mahram itu dalam ayat ini. Surat An-Nisa ayat 23. Jadi kalau nanti tanya mahram itu siapa? Baca aja surat ini. Ini mahram. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi enggak setiap yang diharamkan oleh Allah berarti apa? Najis. Tapi setiap najis pasti diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah. Kemudian anwa'un najasah, jenis-jenis benda yang najis. Karena menentukan najis harus pakai dalil, maka disebutkan. Jika nanti apa yang selama ini kita khawatir dan seterusnya kok ternyata tidak najis, ya sudah. Berarti itu kotor, tapi tidak najis. Eh? Dijelaskan di sini dalam kitab Ar-Rawdah Nadiyah. Yang pertama, jenis najis itu baulul adami wa ghaituhu. Kencingnya Bani Adam dan kotorannya. Apa bahasa kotorannya? Halus itu. Tinja ya. Kotoran Bani Adam. Kotoran kita ini. Itu najis itu. Jadi yang pertama, benda yang najis itu adalah baulul adami, kencingnya Bani Adam, manusia ini, waga ituhu dan kotorannya. Itu najis. Jadi kita ini suci. Al-mu'min layan jus hayan wa mayitan. Orang mukmin itu tidak najis, hidup atau mati. Tapi kencing dan kotorannya najis. Ya. Kemudian, najisnya kencing, ini kita bahas ini ya, najisnya kencing Bani Adam itu umum. Baik masih bayi belum makan sesuatu apapun, kecuali air susu ibu, atau sudah dewasa, baik laki-laki ataupun wanita, semuanya najis. Dan ada yang berpendapat bahwa kencing bayi laki-laki yang belum makan atau belum ter, apa, masuk dalam tubuhnya kecuali air susu ibu itu tidak najis. Itu pendapat yang keliru. Ya memang ada pendapat seperti itu, tapi itu keliru. Jadi yang benar mutlak kencingnya anak Adam baik itu bayi yang belum makan kecuali air susu ibu laki perempuan, apalagi dewasa laki perempuan, itu najis. Tidak ada terkecuali. Jelas ya? Itu yang pertama. Dalil masalah ini dari gaib, kotorannya dulu. Sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiallahu "An anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Rasulullah SAW bersabda dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Hakim dan Imam Baihaqi dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Rasulullah SAW menyatakan, "Idza waqi'a ahadukum binaklihi al-adha." Kalau salah seorang kalian sen, pakai sendal begitu, lalu sendalnya ini menginjak kotoran, yang dimaksud kotoran Bani Adam, tiga gitu ya, injak mau ke masjid misalkan. Fa inna turaba tahurun. Sesungguhnya tanah itulah yang jadi alat untuk mensucikannya. Jadi kalau ninja orang begitu cukup dikosokkan di tanah. Sudah suci. Tidak harus dicuci dengan air ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan fa inna turaba tahurun. Jadi tanah, debu katakanlah, itulah yang jadi alat untuk mensucikannya. Nah, dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menyatakan, "Idza jaa ahadukum al-masjid." Apabila salah seorang kalian pergi ke masjid. Ya. Sebagai sendal ini. Fal yuqallib na'laihi. Hendaklah dia balik kedua sendalnya, kedua terompahnya. Dibalik falyamdur fihima dan tidaklah dia lihat pada keterompahnya tadi. Fa idza ra'a khubsan kalau dia melihat ada kotoran najis di situ, masih bil ardi. Tidaklah dia gosokkan ke tanah. Tidak gitu sendal, gosokkan gini aja. Ke tanah yang ada di situ. Summa liyusalli fihima. Kemudian silahkan dipakai sholat, nggak apa-apa. Dalam Islam itu ada syariat sholat pakai sendal. Ya. Bahkan Rasulullah SAW memerintah sholat pakai sendal ini sekalipun tidak sampai derajat wajib dalam rangka menyelisih orang-orang ahli kitab. Jadi orang ahli kitab, terutama dari kalangan Yahudi itu nggak pernah sholat pakai sendal. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Sallu bi na'laikum au ni'alikum. Salatlah dengan menggunakan sendal-sendal kalian wakhalifu al-Yahud. Selisih orang-orang Yahudi. Maka minimal ya seumur hidup sekali atau dua kali kita pernah mempraktekkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi sallam. Salat pakai sendal atau semisalnya sepatu atau yang lain lah yang semisal terompah itu termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Salat bersendal. Ya, cuma diperhatikan nggak pakai sendal, sepatu ini. Jangan masjid sudah kayak gini misalkan. Mesin dari rumah jalan, udah debunya sekian, main masuk aja. Ini bukan mengamalkan sunnah, tapi apa mendolimi tempat tersebut. Ini kalau diteriak diusir pada jamaah, ya itu kesalahan dia. Jadi bukan mengamalkan sunnah, tapi apa? Bikin kotor di masjid. Jadi dilihat. Mungkin pas safar, dalam perjalanan, kita perlu mengamalkan sunnah, amalkan. Bil sunnah Rasulullah SAW. Ya. Baik. Jadi, pertama jelas dari hadis Nabi SAW tentang kotoran Bani Adam, bahwa itu adalah perkara yang najis. Adapun tentang kencingnya, pertama dari kencing bayi. Ya. Dari hadis Ummi Qais binti Misram radhiyallahu anha hadis Ummi Qais binti Mirsan semoga Allah meridainya annaha Atab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bibnin laha bahwasanya dia itu membawa kepada Rasulullah SAW anaknya yang masih bayi laki-laki ibnun anak laki-laki dan kebiasaan para sahabat kalau melihat melahirkan anak dibawa kepada Rasulullah SAW minta ditahnik teknik itu dikunyahkan korma itu ya. Dan itu bagus. Bahkan kalau ditanya kepada ahli kesehatan, Masya Allah itu manfaat. Jadi korma yang basah itu, yang bagus yang basah. Jangan yang kering sudah. Itu nanti menyakiti. Kalau kering keras ya. Namanya nama sih baru lahir. Lembut sininya masih. Nah korma yang basah itu yang bagus, dikunyah sampai betul-betul lembut seperti lumpur gitu ya sudah jadi lumpur nah, nanti diambil lah segini dan hati-hati kukunya jangan panjang nah, kalau kalau ngenain ini apa eh, rahang anak-anak itu bisa luka ya dan itu diambil di sini kemudian dilelehkan di langit-langit atas nih sampai ke depan calon tempat gigi sambil dituakan berkah itu namanya tahnik. Biasa para sahabat itu kepada Nabi SAW. Sambil dibekali kurma. Kadang tiga butir, berapa gitu. Sehingga seperti adiknya Anas bin Malik. Jadi dari Ummu Sulaim itu melahirkan. Dibawa kepada Rasulullah SAW. Masih baru lahir bawa kepada Nabi. Yang bawa Anas bin Malik dibawa adiknya itu. Sama ibunya Ummu Sulaim itu dibekali berapa korma. Amarat Nabi sedang apalah sedang kerja gitu. Nabi sebentar Pak, selesaikan dulu ibaratnya. Selesai, ambil anak itu sama Nabi Wasallam. Apakah bersamanya sesuatu? Kata Anas bin Malik, iya. Ibu membekali dengan korma. Ambil korma itu sama Nabi, kunyah. Sampai lembut, betul. Baru ditahlik sama Nabi SAW. Terus Anas menyampaikan pesan ibunya, semih ya Rasulullah. Beri nama ya Rasulullah. Kita Nabi, Abdullah. Dia namanya Abdullah. Ditahnik, itu akan berkah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa. Ya. Jadi apa sunnahnya tahnik ini masih masih banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ima tidak paham, ima kurang perhatian. Jadi kalau anaknya lahir itu mungkin tak saking senangnya apa bagaimana, kadang-kadang malah salah. Ya entah apa yang dilakukan, mungkin kadang malah azab. Nah, Padahal hadis tentang adan di telinga kiri dan telinga kanan, eh, adan di telinga kanan, koma, di koma di telinga kiri. Itu hadisnya doa. Kita nggak bisa beralasan kan biar yang terdengar pertama kali kalimat oh iya katakanlah ya. Dia belum dengar gitu. Sekalipun pertama memang yang dijadikan oleh Allah berfungsi itu apa? Pendengar. Waja'ala lakum sam'a. Setelah mendengar wal aqsa. Kemudian apa? Melihat wal afidah dan hati. Hati bayi itu masih kosong pertama. Setelah itu jadikan berfungsi. Untuk bisa mencerna, berpikir. Berpikir ya sederhana. Kata kalau, oh saya ini ya haus. Nangis. Itu kan naluri. Tapi hati ini berfungsi untuk merekam oh, ini. Makanya itu kan kadang bisa merasakan ini ibunya, ini bukan ibunya. Sekalipun dia bisa belum belum bisa mengungkapkan. Nah itu. Sehingga manis kayak kadang digendong si pulang sebelum nggak bisa. Tapi begitu masuk ke pangkuan ibunya selesai. Nah itu jadi kan bisa merekam. Ya. Nah, jadi teknik ini. Mari kita amalkan sunnah Nabi. Dan kita ambil berkahnya dari sunnah itu tadi. Bahwasanya kita yakini sunnah Nabi itu berbarokah. Kita laksanakan. Setiap istri kita melahirkan atau orang lain dipanjurkan. Tahnik gitu ya. Itu, nah. Jadi jangan azan. Azan itu secara dalil tidak sahih. Secara prakteknya kurang pas. Azan itu Allah syariatkan untuk sholat. Mana lagi tempat azan selain sholat? Dalilnya. Menguburkan mayat ah itu kan kasus itu. Ya. Jadi nggak ada. Ya, adzan itu disyariatkan untuk apa? Salat menjelas. Hayya ala salah, hayya ala falak, jelaskan. Iqamah juga iya. Kod iqamatis salat, koma di salat. Jadi secara fungsi tidak pas untuk anak yang baru lahir itu. Ya. Sekalipun demikian, misalkan suap dalam menurut kita nggak pas, tapi kalau dalilnya sah, berarti pas. Cuman kita yang belum paham. Ini dalilnya tidak sahih. Secara fungsi tidak apa? Berarti jangan itu ditahan. Kan nggak ada Rasul itu mengadakan itu kan. Seperti Ibn Abbas ditahnik. Habis tahnik doakan berkah. Lalu Nabi berdoa kepada Allah, "Mafaqihu fid din wa 'allimhu tawil Ya Allah, fakihkan dia dalam agamanya, ajari dia tafsir Quran. Maka begitu beranjak remaja balik itu jadi Abbas itu sudah termasuk alim ulama sahabat. Padahal ditinggal wafat Nabi itu beliau baru umur sekitar 13-14 tahun. Ibn Abbas. Tapi pada waktu itu sudah para sahabat itu kalau musyawarah tentang mesti hadir Ibn Abbas. Enggak lengkap rasanya kalau tidak ada Ibn Abbas. Tempat bertanya, masih muda, 13 tahun, 14 tahun. Begitu menginjak usia 15, sampai ditinggal Nabi SAW pada masa Abu Bakar, pada sama Umar. Itu sudah menjadi alim besar di kalangan para sahabat. Itu berkat doa Rasulullah SAW. Nah, kembali pada hadis dari Ummi Kais binti Mihsan radhiyallahu anha annaha atat bi eh, Rasulullah SAW bi ibnin laha dibawa anaknya yang laki-laki ini bayi laki-lakinya ke Rasulullah SAW lam yakulit ta'am belum makan makanan apapun berarti baru asi dan kebiasaan orang Arab itu kalau punya bayi biasanya disusukan. Karena hampir mereka itu memiliki saudara roboa saudara sesusuan. Kebiasaan orang Arab itu. Kalau punya anak, kan ibunya yang nyusun disusukan. Sampai putra Rasulullah yang pertama Ibrahim itu kan disusukan. Bahkan Nabi sendiri itu disusukan. Ya. Salah satu orang kampung lah disusukan. Nah, Ibrahim putra Nabi itu kan disusukan kepada istrinya pandai besi itu kan. Tentang apa? Al-Qayyin. Al-Qayyin itu tukang niup api untuk membakar besi. Ya, pandai besi itu. Biasaan di sana. Ya. Jadi bayi yang dibawa ke pangkuan Nabi tadi itu belum makan makanan, baru minum air susu. hu fi hijrihi. Maka si wanita ini meletakkan anaknya ini di pangkuan Nabi SAW hijr hijr itu pangkuan ya jadi ada kalimat hujrah hujrah itu dalam bahasa Arab artinya kamar ada yang artinya bukan kamar seperti Nabi merintah Isa mengambilkan hijrah di masjid masa Nabi suruh mengambilkan kamar di masjid itu maksudnya semacam sajadah gitu Nah, hijrah yang biasa Nabi duduk di situ. Nah itu ya. Jadi di hijri, hijr itu pangkuan. Karena memang orang salah. Seperti eh, Allah menyekat waj'al apa maqam Ibrahim musalla. Itu diartikan makam. Itu bukan makam. Makam dalam bahasa Arab itu tempat berdoa dulu. Bukan kuburan, kubur itu loh yang bahasa Arab artinya kuburan. Jadi ya, kadang-kadang orang berdalil boleh sholat ada kuburannya kok. Wong Allah aja merintah kita sholat di makamnya Ibrahim kok. Nah, kom itu dulu Nabi Ibrahim itu berdoa di situ dekat Ka'bah itu berdoa. Tempat berdoanya Ibrahim itu namanya makam Ibrahim. Kita disunnahkan untuk sholat di makam Ibrahim itu. Jemaah haji misalkan itu sholat di situ sunnah. al makam Ibrahim musola. Jadikan makamnya Ibrahim itu musola. Diartikan bahasa kita makam. Akhirnya boleh kok sholat di makam. Ya kalau makam boleh, tapi kalau makam artinya kuburan, enggak boleh. Jadi maknanya makam bukan makamnya Nabiullah Ibrahim, tapi tempat beliau ber, berdoa dulu. Nah. Setelah ditaruh di pangkuan Nabi SAW, fadala kencing bayi ini. Kencing di, apa eh, di pangkuan Rasulullah SAW. Kala berkata rawi falam yajid ala an nadhabil ma muttafaqun alaih maka nabi mensikapi kencing tadi tidak lebih dari sekedar menuangkan air cukup dah itu sekedar disiram gitu dah nggak dikucek nggak apa hadis muttafaqun alaih jadi ini dalil pertama Nabi SAW mencuci atau menyiram dengan air tadi itu menunjukkan dalil kencing tadi najis dengan keumuman dalil tadi yang kedua, cara mencuci kencingnya bagi laki-laki yang belum makan kecuali air susu itu sekedar di nuthon. Nuthon itu disiram gitu loh. Misalkan air dituang itu nggak ada gosokan, nggak ada telpon, nggak ada gusun, nggak ada mencuci. Sekedar disiram. Dan selesai. Jadi sekaligus dua, eh, satu najisnya kencing bayi laki-laki yang belum makan sekalipun. Yang kedua, cara mencuci najis ini cukup dituangi air. Ya. Kemudian yang kedua dari Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna Rasulullah SAW kana yukta bisibyan adalah Rasulullah SAW itu biasa didatangkan kepada Nabi itu anak-anak sebagaimana tadi sih diterangkan sebian anak laki-laki datangkan. Ya. Fayubarriku alaihim. Nabi SAW mendoakan berkah atas anak-anak yang di, yang dibawa kepada Rasul dari doakan berkah. Ya. Wa yuhannikuhum dan mentahnik. Jadi mentahnik sudah saya terangkan ya. Di korma diunyah tadi terus dilelitkan di atas. Nah, Fautia bisabiyin. Lalu suatu hari didatangkan kepadanya anak laki-laki masih bayi sobi anak kecil ya sabala alaihi kencinglah lah kencing ya pada abimain maka Nabi SAW minta air katakanlah mungkin satu gayung atau minta air ba'ahu baulahu lalu air tadi disiramkan kepada kencingnya walam yaksilhu dan Nabi tidak mencucinya. Nah, ulangi hadisnya. Fa'utiyah bisabiyin didatangkan seorang bayi laki-laki. Fadala alaihi kencing di pangkuan Nabi SAW. Kena pakaiannya. Fada abima'in Nabi SAW minta air. Fa'at ba'ahu lalu disiramkan. Baulahu kepada kencingnya tadi. Walam yaksilhu tidak dicuci. Itu kalau bayinya laki-laki. Jadi kalau bayinya laki-laki yang belum makan kecuali air susu, tidak perlu dicuci sampai digosok. Itu nggak perlu. Apa nggak boleh? Ya boleh. Tapi hukum sampai derajat sucinya menurut syari, andikan disiram saja ya sudah cukup, oh, cukup itu sudah suci. Jelas ya? Najis. Tapi tidak perlu makna muslim mencuci itu pakai digosok itu. Itu namanya mencuci. Tapi kalau cuma ini barang disiram, itu namanya an-nabhu. Nabah itu menyiram, disiram, nggak perlu digosok. Sekedar kencing itu diikuti air, nanti bablas hilang. Itu kalau bayi laki-laki yang belum makan, kecuali apa? Air susu ibu. Pokoknya belum makan makanan lah. Nah, nah. Kemudian hadis tadi mutlak alaih juga. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dan hadis ini sahih dari sahabat yang mulia Ali radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baulul gulamir radhi yunduh." Kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali air susu tadi yunduh cukup disiram saja. Laki-laki Wabaulul jariyati yuksal. Tapi kalau kencing bagi perempuan itu harus dicuci. Beda ya. Kata Nabi SAW, baulul gulamir rabi. Kencing bayi laki-laki yang masih menyusu. Itu yundoh. Cukup disiram aja. Yundoh bilma. Disiram. Dituangnya ya. Wabaulul jaria, Tapi kalau kencing bayi perempuan, yuksal harus dicuci. Nah, kita harus ikuti aja petunjuk Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau bayi laki-laki cukup disiram, suci. Kalau bayi perempuan disiram, belum. Harus dicuci. Makna mencuci ada menggosoknya. Dikucak gitu ya. Seperti kita mencuci. Ya, nah, nah. Akhwana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah Jenis najis yang pertama, kencing Bani Adam dan juga apa? kotorannya. Adapun yang dewasa sebagaimana kisah Rasulullah SAW bersama para sahabatnya tentang Al-Arabi, Arab Badui. Jadi orang Badui itu orang pedesaan, gitu orang dalam, orang pedalaman dalam hadis kalau tidak sah diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim syaa arabiyyun datang orang pedalaman orang badu ini ila masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ke masjidnya Rasulullah sallallahu datang ke masjid namanya orang kampung fabala kencing di masjid itu padahal udah besar bukan anak-anak badu ya datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi langsung kencing aja nah, kemudian apa Faba'dun nasi yajrimuhu. Para sahabat itu yajrimu. Artinya meneriaki. Oh, ini namanya masjid kunjung kunjung di sini barangnya begitu. Diteriaki yajrimu. Maka melihat itu, faqala Nabi Yusuf alaihi wasallam la Jangan kalian putuskan kencingnya. Orang kencing itu kalau diteriaki otomatis apa? Berhenti. Ini aja kalau langsung tot gitu langsung berhenti kaget. Berhenti. Ya. Padahal maksudnya para sahabat ini mengingkari apa? Kemungkaran. Mengingkari. Tapi caranya yang tidak disetujui oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, Lata seribu. Jangan kamu putuskan kencing. Fada'a bidalwin min ma' Setelah itu Nabi SAW meminta sesimba air. Ya. doku alaihi. Lalu dituangkan atas kencing tadi. Kencing yang masih basah. Dituangkan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, eh, Al-masjidu, sesungguhnya masjid. Atau innal masjidah, sesungguhnya masjid itu, la yasluhu, tidak boleh. Illa kecuali likiraatil Quran, untuk baca Quran. Wa zikrullah, dan berzikir kepada Allah. Wassalah dan sholat. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Kita ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, kencingnya Arab Badui di masjid tadi. Lalu disiram oleh Nabi SAW. Itu menunjukkan bahwa kencing itu apa? Najis. Siram sama Nabi SAW. Cuman sebagian ulama menerangkan, Nabi SAW menyiram kencing itu bukan cara mencuci satu-satunya. Tapi kalau tempat katakanlah yang dikencingi masjid Nabi SAW itu kan masjid tanah. Itu sekedar upaya mempercepat hilangnya najis gitu loh. Jadi bukan itu andai kan katakanlah dibiarkan kemudian kena sinar matahari kering. Hilanglah tempat itu dari kencing baik baunya rasanya dan seterusnya. Suci apa tidak suci? Suci. Ya. Cuma Nabi Sunsara mengambil air, meminta air satu ember tadi kemudian dituangkan di situ. Itu sekedar untuk mempercepat hilangnya apa? Najis. Jadi nanti kan mungkin ada anak misalkan di masjid kita di kencing di situ di ujung situ kita nggak ngerti. Tapi tidak kita jumpai lagi. Setelah itu barang atau mungkin tahu. Kemudian nggak ada yang bersihkan di situ. Tahu-tahu hilang kering. Mungkin kena sinar matahari. Atau mungkin kena angin. Atau mungkin kena yang lainnya dan seterusnya kemudian tidak ada bekasnya baik itu rasanya atau baunya atau warnanya, berarti suci atau tidak suci tempat itu? Suci. Sudah bisa dipakai. Nah, itu ya. Terang. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, jenis yang pertama dari najis tadi sudah diterangkan yaitu kencing dan kotoran Bani Adam. Kemudian yang kedua, al-mazi wal-wadi. Mazi dan wadi. Seterangkan madi, madi adalah bentuknya itu air putih. Putihnya itu bening, gitu, jernih. Nah, lembut, kemudian agak lengket. Apa itu namanya? Berlendir. Kayak getah pohon gitu ya. Nah, itu keluarnya madi ini baik ketika bersahwat ataupun tidak bersahwat. Cuman keluarnya tidak memancar. Itu mazi namanya. Jadi kadang-kadang seorang yang capek yang habis perjalanan jauh tidur kadang-kadang tahu-tahu bangun tidur mendapati basah-basah sedang dia nggak nggak ingat nggak merasa bahwa ada ikhtilaf mimpi atau misalkan seperti itu loh. Kemudian dilihat ini sekedar lengket dan ini kalau dikeringkan begitu hilang, nggak ada bekas. Berarti itu adalah apa? Mazi. Atau misalkan jadi apa artinya Inna Allah la yastahi haq. Allah itu tidak malu dari kebenaran. Mudah apa? Ya, kadang suami istri, bercumbu cumbu misalkan begitu ya. Kemudian terasa keluar sesuatu. Keluar sesuatu. Kadang-kadang keluar gitu ya. Tapi artinya tidak mani itu yang keluar. Beda keluarnya mani. Keluar sesuatu mungkin sampai tetes apa dan sebagainya basah gitu lah ya. Nah itu lengket bening seperti itu. Itulah mali. Jelas ya. Itu mah mali. Nah bedanya mali dengan mani kalau mani itu putih kental, bukan bening. Mani itu putih kental. Kayak eh, ingus sebenarnya, ya, kayak ingus. Insya Allah masing-masing kita kan paham itu ya. kayak ingus. Kalau diterangkan dalam agama, mani laki-laki itu lebih putih daripada mani wanita. Jadi kalau wanita agak coklat coklatan Kemudian dikatakan mani itu apabila memenuhi tiga hal. Yang pertama, keluar secara apa? Memancar. Jadi kalau keluar mani itu pasti memancar. Enggak lemah itu loh, enggak. Enggak seperti mani, enggak kencing itulah ya, memancar. Kemudian adanya talazzut, adanya rasa enak. Itu mani. Rasa enak. Kalau mak tuh terasa nikmat gitu ya. Kemudian yang ketiga yakni uhud saat. Setelah keluar mani ini ada rasa capek. Nah, itu mani. Kalau mati nggak seperti itu. Nggak memancang. Maka kadang-kadang tanpa terasa keluar. Jadi benarnya mani dengan mati. Jadi pertama mati, jelas ya. Jadi air atau cair putih bening, kemudian lembut, tapi berhenti lengket, ya, keluar ketika bersahwat, ya, seperti muda abad tadi, keluar, ya, atau mungkin tanpa sahwat, ya, dan tidak terasa nikmat ketika keluarnya, tidak memancar ketika keluarnya, dan tidak ada rasa capek setelahnya kadang keluar tanpa terasa. Itu disebut mazi dan ini najis. Jelas ya? Kemudian al-wadi. Ada mazi, ada wadi, ada mani. Tiga hal. Ada mani, ada mazi, ada wadi. Dari tiga ini, yang najis cuma dua. Mazi dan wadi. Mani, menurut pendapat yang kuat, tidak najis mani itu ya, tidak najis. Wati katakanlah sebagian menerangkan saya sabit dalam tikus sunnah adalah sisa air kencing. Sisa air kencing. Jadi kadang-kadang kalau kita dikencing, kayaknya udah tuntas ya kan? Tapi masih kadang menetes sedikit gitu lah ya. Dan ini kalau orang itu mengalami ada penyakit kadang-kadang ya, penyakit salas. Salas itu Kadang kencing itu sudah terasa tuntas, sudah selesai. Begitu dia mungkin bergerak, kadang keluar. Ya, mungkin posisi pindah. Kalau biasa kencing berdiri, duduk, itu kadang keluar. Dari duduk kadang berdiri, kadang keluar lagi. Ada sisa. Nah, ini kalau sudah jadi penyakit, katakanlah. Itu kadang nggak terasa. Tapi orang itu kan ada. Kalau sudah tahu-tahu nggak terasa begitu pengen kencing udah nggak bisa ditahan. Ya kadang-kadang keluar di situ. Itu namanya salas salas Penyakit salas itu apa itu namanya? Apa bahasa kita? pressure Apa? Bukan ya? Apa itu namanya? Ya seperti itulah ya. Jadi nggak terasa. Ada orang begitu jalan nggak apa-apa. Mungkin nggak. Itu repot kalau safar. Kadang-kadang nggak. Begitu turun belum apa-apa. Begitu ingin udah nggak bisa. Biasanya di sana udah nggak sampai sana. Sampai tengah jalan. Nah itu sudah keluar. Nah, itu kalau orang umum bilang ya mungkin istilah klepnya itu sudah <laughs> ya kalau belum ayam hampir lah <laughs> nah, itu sudah perlu di lagi ya, nah itu mati jadi mati wadi wadi adalah udah sisa air kencing gitu aja cuman ini bentuknya nggak seperti air kencing nah jadi agak agak kental gitu loh tapi nggak sampai seperti mati. Ya jelas kalau kita kencing kalau mandi sisa ah, itu kalau kita mau perhatikan betul bedanya air itu sebagaimana ulama meneliti itu beda. Jadi kalau kencing ya biasa lah. Tapi kalau mati wahdi ini kalau kita habis kencing masih ada sisa satu tes itu kalau diperiksa ditempatkan gitu itu beda. Yang ini agak tebal artinya agak uh, agak kental dikit gitu daripada air kencing. Itu disebut wadi. Ya, bedakan. Kalau mani, jadi dalam menerangkan mati sudah saya terangkan, keluar dengan memancar, ya, disertai rasa nikmat, setelahnya capek, itu mani. Kalau bentuknya maklum, tebal, putih, tebal, mendir, kayak ingus. Kalau keluarnya itu, katakanlah air itu kental, bening, keluar ketika sawat dan tidak sawat, itu namanya mazi. Nah kalau sisa air kencing itu namanya apa? Buat. Jelas ya bedanya tinggal ini. Dan itu najis berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib radhiyallahu an qala dia mengatakan kuntu rajulan mazza'an Ali ini menerangkan dirinya saya ini seorang laki-laki yang banyak keluar mali Kata Ali radhiyallahu Ya, kuntu rajulan mazza. Saya ini laki-laki yang banyak keluar nabi. Ya. Wa kuntu astahi an as'alan Nabi ya alaihi wasallam lima kan ibnatihi. Dan ya, saya mau tanya Nabi itu malu. Karena istri saya putrinya Nabi. Istrinya Ali itu kan Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi Kata Ali ini kata. Ya. Wa kuntu astahya nasr Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi. Aku malu mau tanya sama Nabi sallallahu alaihi kalau kedudukan putrinya Nabi ini istri saya. Malu. Fa'amartu al-Miqdad ibn al-As'awad Fa'amartu al-Miqdad ibn al-Aswad maka saya perintah Mikdan bin Al-Aswad itu untuk tanya kepada Nabi. Ini bolehnya kita ini titik pertanyaan boleh. Mungkin mau tanya sendiri malu atau mungkin sungkan. Boleh suruh nanya Tidak apa-apa. Ya. Fa'alahu. Maka sahabat bin Zaid ini bertanya kepada Nabi. Faqala maka Nabi memberikan jawaban, yaksin zakarahu oh, ya, wa Suka Cukup bagi dia cuci aja zakarnya berwudu. Para ulama mengambil faidah perintah Nabi, petunjuk Nabi supaya mencuci dasarnya Nabi, hal itu najis. Cuman tidak mewajibkan mandi karena di sekedar memerintah apa? untuk berwudu. Inilah Masya Allah perlunya kita ini taslim kepada sunnah Nabi SAW. Sekarang kalau kita mau pakai main akal, nggak akan ketemu di sini. Madi, mani, wadi, jalan keluarnya berapa? Satu. Mani keluar, tidak najis, tapi harus mandi. Mani dan wadi keluar, najis, tapi tidak usah mandi. Bagaimana hukum akal di sini? Nggak bisa kecuali kita menyerah kepada sunnah Rasulullah SAW ya begitulah sunnah Nabi SAW. Jalannya satu sama-sama keluar dari situ, satu harus mandi malah nggak najis, yang nggak mandi malah najis. Ya apa bedanya? Tanya kepada orang-orang yang mau mengatakan kalau berbenturan nas dengan akal, dahulukan akal daripada nas, dalam masalah ini bagaimana? Sampai kita ingat uh, asar dari Aisyah radhiallahu anha. Datang rahimahullah kepada Aisyah, ya Aisyah, Mabadunan nahnu nisa. Apa urusan kita perempuan ini? Ida khidna umir Nabi kodoh Isya, wala nukmar bi kodoh isyalat. Kalau kami wanita ini sedang haid kok suruh mengkodok puasa tapi sholat kok nggak suruh kodok? Tanya. Aisyah marah. Tuhan anda apa kamu itu khawarij? Karena madhab khawarij itu pertama menggugat yang kedua menentukan kodok tanpa perlu dalil khusus. Coba ini kalau di dibahas secara ya masalah le. Luas. Aku. Jadi Mu'adha bertanya kepada Isa "Wahai Aisyah, apa urusannya kami kaum wanita itu? Kalau kami sedang haid, kok suruh mengkodok puasa? Kok sholatnya tidak disuruh kodok? Setelah Aisyah mengatakan, ah, Haruriyah nanti apa kamu orang Haruriyah Khawarij? Alat Mu'adzah mengatakan, enggak. Walakin ya asal saya enggak ngerti betul, tapi saya kok bertanya, enggak ngerti betul. Setelah tahu jawabannya, baru Aisyah mengatakan, Kunna nahidu fi ahdi Rasulullah SAW. Kami dulu wanita pada masa Nabi juga haid seperti kalian. Sama, tidak ada bedanya. Wa nu'mar qada'is shaum wala nu'mar qada'is shalah. Tapi kita diperintah untuk mengkodok puasa, enggak diperintah untuk mengkodok sholat. Sudah terima. Berarti agama kita ini urusannya diperintah apa tidak diperintah. Titik. Kalau diperintah jalankan, kalau tidak ada perintah berhenti. Cukup. Coba jawaban Aisyah. Saya kami itu juga hebat kayak kamu itu pada masa nanti. Tapi Nabi sekedar merintah kalau kuasanya, sholatnya nggak suruh qada, ya sudah terima saja, nggak usah ditanyakan kenapanya. Dinuna agama kita ini, mana manhajuna manhaj kita ini apa? Wujudul amri au ada. Ada perintah apa tidak ada perintah? Nukmar au la nukmar. Itu aja udah. Jelas ya? Maka tidak perlu kita otak atik pikiran kita untuk menghakimi syariat ini. Siapa kita ini? Kenapa sholat duhur empat rakaat? Enggak ketemu. Kok mahribnya tiga? Kenapa maghrib dulu yang dua keras kok yang satu nggak dikeraskan sekalian tanggung misalkan? Kenapa? Kalau sholat malam keras, sholat siang kok tidak keras? Kenapa? Kenapa Nabi ketika baca Fatihah Bismillahnya disirkan kok Alhamdulillah dikeraskan? Kenapa? Ya kembali begitulah sunnah Rasulullah selesai taslim tunduk patuh kepada sunnah. Kalau karena kalau kita nggak seperti itu, kebitahan yang terjadi. Ya, ayo. Kemudian hadis yang kedua dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala. Ini fakwanya Ibn Abbas. Al-maniyu wal wadiyu wal madi itu Ibn Abbas. Mani, wadi, madi. Amal maniyu adapun mani fahuwa alladhi minhul husru. Itulah yang menyebabkan mandi. sabi an ajiye